Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mau nanya itu, punya ada orang yang minta tolong, mau minjem uang, tapi kita mau diulangi suaranya kurang jelas. Ada <laughs> ada orang yang mau minta tolong, mau minjem uang, terus kita nggak punya minjemin uang tunainya, adanya eh, punyanya cek mundur dua bulan terus kita ngomong ke yang minjemnya tuh kita nggak punya uang tunai tapi saya bisa minjemin BG tapi saya kas kata dianya e, kita kan butuhnya uang tunai gitu ya udah saya kasih solusi si cek itu bisa ditukar ke orang yang suka beli cek mundur itu jadi gimana hukumnya kalau saya mau minjemin tapi ngasih solusinya yang <laughs> begitu. Terus eh, itunya sa satu aja pertanyaannya cukup. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, cek. Ada orang pinjam kepada anda, anda tidak punya duit lalu punya cek. Akhirnya cek itu pun mundur dua bulan yang akan datang. Sementara dia butuh duit saat ini untuk apa cek kalau begitu ceknya nggak ada nilainya kecuali dua bulan yang akan datang nggak bisa digunakan cek tersebut tapi cek bisa dijual baik dijual ceknya maka baru diperkenankan kan jual cek itu kalau memang nilainya sama kalau nilai yang tidak sama dia makan riba yang beli cek riba anda yang minjem ikut masuk neraka enak harus jelas macam ini nah anda yang minjemi cek, isinya 10 juta. Ceknya dijual menjadi 9 juta. Yang jual cek sama yang beli cek itu urusan riba. Awas. Anda yang minjemi seolah-olah masuk surga, tatanya nggak selamat. Gara-gara Anda ikut orang pada masuk riba. Makanya kalau menolong orang harus ada ilmunya. Bilang saya tidak punya duit, selesai. Saya tidak punya seluang, ya, tidak ada uang. Adanya cek dua bulan yang akan datang, insya Allah tunggu dua bulan. Atau kita cari pinjaman yang lain, nanti insya Allah bayari dua bulan yang akan datang, selesai. Atau Anda punya koneksi, punya kawan, pinjam duit, saya punya cek dua bulan yang akan datang. Ini sahabatku butuh mendesak dia masuk rumah sakit, butuh duit 10 juta. Saya punya cek 10 juta, nolong orang, Pak kasih 10 juta. Ini ceknya, normal. Tidak ada yang kurangi, dan memang kadang-kadang memang kejahatan dibuat dengan bermacam-macam cara. Naudzubillah. Ada di antaranya pengusaha besar. Apakah itu pabrik plastik, pabrik kerupuk, pabrik rotan, pabrik macam-macam pokoknya, pabrik-pabrik yang gede. Yang tidak punya iman, yang punya iman sih selamat insya Allah ya. Pabrik apa saja. Biasanya Pak, karena dia punya perusahaan nggak akan cukup untuk melayani pelanggan karena permintaan plastik lebih besar, permintaan rotan lebih besar, permintaan ini atau lebih besar. Karena permintaannya lebih besar, maka dia harus mem, mem, apa, membuka kepada tetangga-tetangga home industry untuk membuat yang serupa. Kamu buat kursi nanti saya beli, kamu buat kursi saya beli. Sehingga dia punya perusahaannya itu satu, akan tapi dia setiap orang di kampung-kampung dikasih Kasih pekerjaan untuk membuat apa? Membuat plastik, membuat apa? tadi dikasih. Nanti dikirim ke saya. Cuman memang ini adalah memang otaknya otak cari duit, Lah mereka yang di rumah tuh home industry itu kan harus pakai duit belinya. ngirim barang dikasih cek 10 juta Loh, ceknya itu bulan depan bingung lah dia 10 juta tapi dia pinter nih bos ini bos ahli neraka ini pinter dia sudah nyiapkan pak tukar raja di sana orangnya dia sudah disiapin sana siap membeli cek tapi dari 10 juta diberi 950 apa eh, 9 juta 500 untung berapa 500 haram nih wah hebat ini Nah, ada yang semacam ini karena ada pengaduan beberapa waktu yang lalu ada orang model bisnisnya kayak begini. Jadi nggak nggak cukup dengan bisnis yang benar, harus pakai ngambil duitnya orang lain dengan cara yang haram masuk bab riba dan itu adalah neraka. Hati-hati yang demikian ini. Ada model yang demikian itu hukumnya adalah haram dan tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur kami aturkan kepada Buya atas jawabannya. Mohon maaf kalau kami nyebut rotan plastik ini bukan beneran ini. Ini hanya perumba. Kan perusahaan bingung, maka pabrik roti ya bisa nanti tukang roti ya. Enggak, ini hanya umpama saja, pura-pura. Insya Allah di surga semuanya ini. Hati-hati.